Baik, kita lanjutkan. Sebelum itu, seperti biasa, kita merajah. Anta ya Marwan, kam alamatan li rafa' Azkuruha Abdullah wa aslu Alwaw wal alif wal nun Aina takunu Abdullah alamatan li rafa' Ya Sami taksir. Nanti Salim. Fi. ها الفيل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء ثم الواو أين تكون علامة لرفع الواو اقرأ ارفع صوتك جمع المذكر سالم وفي الأسماء الخمسة الألف في المثنى ثم في الألف أين يعني تكون علامة للرفع المثنى ها وما حمل عليه والنون أين تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا إذا تصل إذا اتصل بآخره ضمير tasnya atau ضمير jamin atau atau fi ya atau singkatnya fil afalil khamsah kam alamatan li nasbi ya uzkurha. Al fathah wa al aslu. Al alif الألف kasrah. والياء وحذف النون أين تكون الفتحة علامة للنصب أذكرها الاسم المفرد كم تكسير يعني الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء ثم الألف أين تكون علامة للنصب الألف في الأسماء الستة ثم هل هناك موضع آخر Nggak ada. Wa aliya aina takunu ala mahli nasab? Fi fi fi fi jamil hmm? aliya fi jamil mudzakkar salim asma'i sittah Tuma Musanna belum dibaca ya? Iya. Tapi sudah bagus belum dibaca sudah bisa jawab. Sekarang apa? Iya ya. Sekarang iya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi mawdi'aini. Ya, sebelumnya telah kita lewatkan bahwasanya nasab memiliki lima tanda. Fathah yaitu adalah tanda asli, kemudian alif, kasrah, ya dan pembuangan nun. Sekarang kita masuk ke tanda yang ke berapa? Keempat ya. Setelah fathah, alif, kasroh dan iya. Belum ditanya ini ya, al kasroh ya. Kasroh di mana? Menjadi tanda bagi nasab pada jam ilmu munatis salim wa ma humila alaih. Kemudian yang keempat wa ammal ya fatakunu alamatan linasbi fi mawdi'aini. Adapun ya maka ya menjadi tanda bagi nasab pada dua tempat. Fil musanna wa ma humila alaih nahwu rabbana waj'alna muslimain laka. Wa id arsalna ilaihim ithnain. Rabbana amattana sanatain. Adapun ya maka ya menjadi tanda bagi nasab di dua tempat. Yang pertama pada musanna ma huwa ta'riful musanna Man yadkur al-musanna ma dalla ala akthar min isnaini aw isnataini bi ziyadah fi akhirih li tajrid an hadhi ziyadah wa afu mitlihi alaih ya. apa yang menunjukkan lebih apa yang menunjukkan dua untuk muzakkar atau muannas dengan tambahan pada akhirnya dan tambahan ini bisa dihilangkan bisa dikosongkan dan bisa mengatofkan yang semisalnya kepadanya. Wa ma humila alaih dan apa saja yang dibawa kepada musanna dari mulhaqat. Ya, yang dimulhakkan kepada musanna yang surahnya seperti musanna tapi faqada fihi syartu atau syurut al musanna hilang darinya syarat-syarat dari musanna. Nahu rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya. A'rib Marwan Rabbana waj'alna muslimaini laka. Rabbana munada mudhaf mansub ya mansub. Wa alamatu nasbihi Hah? Man yu'rib? al a'rib Rabbana waj'alna muslimaini laka. ya hudhifa minhu ya harfun nida ya wa huwa man mansub wa alamatu al fathah ya wa huwa mudhafna dhamir mabni ala sukun fi mahalli jari mudhaf ilaih waj'alna wa ya ij'alna Ya, ij'alna. Ij'al fi'lu amr. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi taqdiruhu anta. Hmm. Muttasil. Mabni sukun. Si mahali nasbin maf'uluhu al-awwal. Jadi ij'alna yaitu mengandung fi'il fa'il dan maf'ul. Ya, ij'al fi'lun madin mabni 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun musatirun fihi wujuban taqdiruhu anta na dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun eh, mansub fi mahalli nasbin maf'ulun bih al-awwal. Muslim muslimaini maf'ulun ya tsanin atau maf'uluhu ats mansub alamat nasbi al ya ya niaba an fathah li annahu musanna laka jarun wa majrur muta'alliq bi bi muslimaini kemudian iz arsalna ilaihi musnain ya, yaqi iz Ya, zarf lima mada min az-zaman fi mahal nasbin, ya. Wa mudhaf arsalna fi'il mudhari fi'il mudhari bi madhi? Arsala yursilu, ya fi'il madin. Ya. Na dhamir mutasil fi mahali ya fa'il. Ya, ya jumlah arsalna fi mahal jarin mudhafun ilaihi. Ilaihim iya ilaihim jar majrur muta'alliq bi arsal itsnain mafulun bi mansub alamat tasbih iya alia niaba anil fathah di annahu mulhaq bil musanna rabbana amatna ithnatain arid iya munada mudhaf hudhifa minhu harfun nida wa huwa mansub alamat tasbih Ya, lanjut. Munada mudhaf hudhifa minhu harfu nida. Mansub. Lanjut. Al-Fathah. Oh, bingung. Terus bahwa na fi mahajar mudhaf eh, fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Amatana fi'lun wa fa'il wa maf'ul. <laughs> Iya. Jadi tadinya apa? Amata. Untuk anta jadi apa? Amatta. Tadinya kan amata, ya kan tadi kan? Kenapa jadi amata? Karena di situ ada pertemuan dua sukun kan. Sukun yang ada pada mim ama dan sukun yang ada pada ta yang ditasydid sehingga amata berat sehingga dibuang apanya? Alifnya. Amata, ya kan? Amata fi'lun madin mabni Ya, Ala sukun. La mahalalahu min al i'rab. Atta al-mudghamah dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin fa'il. Ya, yang rinci. Na dhamir muttasil ya mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Itsnatain sifah min Sifat dari apa? <coughs> minal masdar, sifat minal masdar ataupun sifat dari maf'ul mutlak. Aslinya ataupun maknanya Rabbana amatana tsnatai amatana imatataini itsnataini. Ya boleh juga kadang dikatakan maf'ul mutlaknya juga karena dia menggantikan posisi maf'ul mutlak sehingga terkadang disebut juga maf'ul mutlak. Meskipun aslinya dia hanya sebagai sifat dari masdar ataupun dari maf'ul mutlak. Rabbana amatana isnataini eh amatana imatataini isnataini. Jadi isnataini adalah sifat dari masdar yang apa? mahdhuf ataupun antum sebut langsung maf'ul mutlak juga nggak apa-apa. Ya lanjut. Wa fi jam'il muzakkar salim. Kemudian tempat yang kedua dari ya setelah pada musanna wa mahumila alaih adalah pada jamak muzakkar salim. Ma makna jam'ul muzakir salim? Hah? Ikhlas. Ma makna jam'ul muzakir salim? Apa makna jamul muzakir salim? Ini sudah pelajaran awal-awal ini. Irfan, Ya, sudah ya kemarin ya. Madalla al akthar min ithnain min ithnaini ma salamati siwati mufradihi min at-taksir walahu mufradun min lafzihi sawaun kana alaman au sifahli muzakkar itu definisi yang lengkap dari apa jamak muzakkar salim apa yang e, menunjukkan lebih dari dua dengan selamatnya bentuk mufradnya dari adanya perubahan dan dia memiliki bentuk mufrad dari lafaznya sama saja yang dijamakan dari alam nama seperti Muhammad, Muhammadun, Zaid, Zaidun ataupun dari sifat. Ya, seperti qaim, qaimun, jalis, jalisun. Wa ma humila alaih dan apa yang dibawa kepada jamak muzakkar salim. Jadi ya menjadi tanda bagi nasab pada jamak muzakir salim dan mahumila alih apa yang dibawa kepada jamak muzakir salim dari si misim yang surahnya bentuknya seperti jamak muzakir salim hanya saja tidak terpenuhi padanya syarat seperti apa contohnya arabun ahlun ishrun izun ibun masih ada eh sinin sinun dan yang lainnya ishrun arbaun iya yeah. Contohnya nunjil mukminin. Ya, nunjil mukminin. A'rib. Apa surah? Nunjil mukminin. Nunji fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi min al nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi al المقدرة ala آخره منع min ظهورها Hah? Nunji akhirnya ya. asyikol iya. Kalau ya akhirnya itu yang menghalanginya bukan ta'azur, tapi siqal karena ya bisa diharokati, tapi berat. Nunjiu, iya. Wa fa'iluhu Dhamir mustatirun fi wujuban ya. Takdirun nahnu al-mu'minin. Ya. Wa nasbi al-yaniyabah Lianahu Ya, yang cepat ya. Biasakan masih belum biasa kelihatannya nih. Wa wa'adna Musa Thalathina laylah A'rid. Ya. Wa'adna fi'lun wa fa'il. Ya, kalau gandengan fi'il dengan fa'ilnya maka dikatakan dulu fi'lun wa fa'il. Wa'ad fi'il madin mabni ala sukun ya na bamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il Musa maf'ulun bih al awal jadi wa ada butuh dua maf'ul maf'ulun bih al awal Mat fathah wa alamatun nasbi Musa fathah fathah muqaddarah ala akhirih mana min zuhuriha ta'dzur salasin ya maf'ul bih tsanin takdirnya itu bisa dikatakan tamama salasin ya tamama salasin atau kebo salasin salasin maf'ul bih tsani mansub wa alamat nasbihi Aliyani apa? anil fathah li'annahu ملحق بجمع المذكر السليم ليلة تمييز بعد العدد منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره Udah ya. Tinggal antum kiaskan. Wa amma hadzun nun fa yakunu alamatan lin nasbi fil af'al allati raf'uha bi thabatin nun. Nahwu illa an yak an takuna malakaini wa an tasumu khairul lakum wa lan taqumi Adapun pembuangan nun yang ini merupakan tanda terakhir dari nasab dia menjadi tanda bagi nasab pada fiil-fiil yang rofaknya dengan menetapkan nun ataupun pada af'alul khamsah. Ya. Contohnya illa antakuna malakaini. Illa antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Apa sebelumnya? Illa antakuna malakaini ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa antasumu tasumu khairul lakum ya walan taqumi ya di sini jelas syahidnya malakaini eh takuna ya fan Antakuna. aslinya bah takunani karena kemasukan nasib penasab itu an maka dia dibuang nunnya antakuna tasumu dari tasumuna kemasukan an jadi antasumu takumi dari takumina kemasukan lan jadi takumi coba di Arab illa antakuna malakain illa siapa gilirannya ya Aziz illa ada tuh hasr an ya harfu nasfin wa wa istiqbalin ya Ya, takuna fi'lun mudhari mansubian. Ya, hadzun nun li'annahu aw niyaba. li'annahu min al-af'al al-khamsah. Al-alif dhamirun muttasil mabni ala fi mahalli rafin Ismu ismu takun. Ismu apa? Ismu takun. ini, malaka malaka ini, Ya khabar takun. Mansub wa alamat Alia. Ya. Ya annahu musanna. Jadi masdar muawwal dari an dan setelahnya antakuna malaka ini al masdar al munsabik ataupun al muawwal min an wa ma dari an dan setelahnya ya itu majrur mahalnya jar kenapa bil idhofah li muqaddarin mahdhuf karena adanya mudhof yang ditakdirkan yang itu mahdhuf ya takdirnya ya takdir maknanya mana hakum rabbukum manahakum rabbukum an hadhihi syajarah li syai'in illa karahata kauniki ma malakaini tidaklah ini godaannya iblis kepada orang tua kita Adam tidaklah rob kalian melarang kalian dari memakan pohon ini karena satu alasan melainkan alasannya karohata kauniki ma malaikat ini karena tidak ingin ya kalian berdua menjadi raja. Jadi master muawal itu pada mahalnya apa? Jar. Kenapa? Karena adanya mubaf ya mahdhuf yaitu karohata. Ya ini tampak pada maknanya. Ya, mana manahakuma rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini. Tidaklah Rob kalian berdua melarang kalian dari pohon ini untuk kalian dekati dan kalian makan melainkan karena tidak ingin tidak suka kalau kalian menjadi dua malaikat yang kekal di dalamnya nah itu jadi ada karohata ya seperti ini sering ya didapati dalam ayat-ayat itu apa contoh yang lainnya antakulu innama itu antakulu innama unzilal kitabu apa suratnya Al-An'am itu? Antakulu innama ya agar jangan sampai kalian gitu berkata itu kan. Banyak yang seperti ini. Jadi ada mudhaf yang ditakdirkan maknanya ataupun takdirannya karoha. Kemudian masdar awalnya fi mahal jarin mudhaf nilai. Kemudian di Arab berikutnya wa antasumu khairul lakum. Iya. Iya. Tasumu fi mudhari mansub bi an wa alamat nasbi. Hah, tubutun nun. <laughs> Hasun nun. Ya, di annahu minal minal amsalatil khamsa Al waw. Iya. Iya. Al alif. Ya, lil fariqah wal masdar muawwal min an wa ma ba'dahu fi mahalli rafin mubtada. Apa takwilannya wa sumu? Saumukum ataupun siyamukum khairun lakum. Jadi masdar awal dari an dan fi'il setelahnya itu takdirannya saumukum mubtada ya. Kemudian khairun Iya. Khairun lakum. Khair di sini mananya apa? khair lebih baik ya khair lebih baik bagi kalian ya. dari akhyar karena sering digunakan sehingga dibuang hamzahnya menjadi khair kemudian yang lantakumi arif lantakumi lan ya harfu nafyan wa nasbin wa istiqbalin takumi ya wa alamat nasbi Hafunun dia Lianahu minal amsilatil khamsah. Alia mabni fi mahalli Oh ya, santum. Ya. Sampai di sini barangkali ada yang belum paham, kurang jelas silakan ditanyakan. Ya. ya dari maknanya. Dari maknanya. Kalau tanpa penakdiran mana tersebut artinya rusak. Ini iya, diketahui di situ berarti ada mudhof. Dan ini sudah ma'ruf bagi mereka itu. Sudah paham gitu maknanya. Kalau bagi orang Arab meskipun dibuang mudhofnya sudah ngerti apa yang dimaukan. Antakulu inna unzila al-kitabu ala ta'ifatain min qablina ya kan. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin juga ada. Karahata antakulu. Jangan sampai kalian berucap gitu. Allah turunkan hujah-hujah, bukti-bukti ayat-ayatnya agar jangan sampai kalian mengatakan gitu kan. Saya seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Iya. Setelahnya apa? An itu. Apa di dalam surat ini juga ada tuh. Al Imran apa apa? Al Maidah ya. Banyak seperti ini. Yang lain tadi apa? Mana an? Antak. Ya, karohata sebelum tadi, sebelum masdar awal tadi. Di situ kan antakuna ini kalau dijadikan masdar apa? Kaunukuma ya kan? Kaunukuma ini. Ya di situ masdar muawal itu mahalnya jar. Kenapa? Karena ada mudhof yang dibuang yaitu karohata kaunikima ini Karena tidak disukai kalau kalian menjadi dua malaikat yang kekal surga. Coba antum terjemahkan tanpa ada makna itu. Apa terjemahannya kira-kira? Mana Manahakum rabbukum ma'an hadhihi syajarah tidaklah rob kalian berdua melarang kalian dari pohon ini untuk dimakan antakuna malakaini ya akhirnya apa agar kalian menjadi dua malaikat kan kurang kan maksudnya kan karena Allah tidak menginginkan kamu itu tetap kekal di surga sehingga Allah larang gitu ya, <clears throat> maknanya ke situ coba untuk baca Al-Quran dari awal sampai akhir itu sering didapatin seperti ini seperti tadi ya tadi antakula inna kita kitabu ala ini ala ini min qablina surat alana anam salah ya coba dibuka ayat sebelumnya Yang lain? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada pertanyaan tinggal antum muroja'ah terus dimutkinkan hafalannya, pemahamannya dan juga i'rabnya. Jangan sampai ada satu kalimat yang belum paham antum cara i'rabnya. Berulang-ulang kok i'rab kalau sudah ngerti ya sudah tinggal dikiaskan yang lain. Tinggal yang belum bisa antum diupayakan. Seperti cara i'rab isim-isim yang berupa isim yang awal disorih kalau belum bisa, ya latihan. Seperti contohnya yu'jibuni an tahfadzul Quran. Ya. Failnya mana itu? Yu'jibuni an tahfadzul Quran. Ya, isim yang di sore. An tahfadzul Quran. Apa itu takwilannya? Ya hifdzuka al-Quran. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa